Ada satu pandangan yang menarik dari seorang dokter pakar ilmu Quran dan ahli bahasa serta ahli sejarah. Dia bernama Dr. Basam Nahajaror. Beliau menukilkan beberapa hal yang menjadi sebuah uh, apa ya aksioma ya pandangan bukan aksioma pandangan terkait dengan kehancuran Israel. Beliau melihat seolah-olah ada nubuah dari Rasulullah ada nubuah dari Allah kalau Israel ini akan hancur di tahun 2022. Asumsi yang dibangunnya berdasarkan beberapa hal yang sifatnya ilmiah memang. Ya. Nah, Syekh Basam Jaror ini adalah dari Sikit Jaror, beliau tinggal di Ramallah, Palestina dan beliau menjadi dosen mualimat di Universitas Ramallah. Dan juga di uh, beliau ini juga pernah mengajar di uh, Universitas uh, Damaskus ya internasional di Suriah. Nah pulang ke tanah airnya di Ramallah beliau mengajar di kuliah mualimat, kuliah perempuan, mengajarkan tentang tafsir Quran, mengajarkan tentang uh, ilmu-ilmu hadis dan sejarah. Nah beliau mencatat berdasarkan matematika Quran dan nubuah Quraniyah yang disampaikan Allah dan Rasulnya berdasarkan hadis juga disusunlah beberapa poin yang menjadi alasan dia mengatakan Israel akan hancur 2022. Yang pertama, pada tanggal 15 Mei 1948, Israel memproklamarkan diri sebagai negara yang merdeka. Ya, proklamir ini adalah fakta bahwa Israel mengambil alih tanah kaum muslimin dan mendirikan negara di atas tanah milik umat Islam, Palestina. Nah, pada saat itu, para yang Allah, seorang wanita Yahudi masuk ke rumahnya penyair uh, Arab, penyair Irak, maaf berkebangsaan Arab, uh, dia masuk ke dalam rumah uh, Ahmad Ar-Rasid ini dan menangis. Kepada wanita tua Yahudi ini, Ar-Rasid berkata, Ya jadali meletabkin, afalam takun liqawmi kabaladun. Wahai ibu, wahai nenek, kenapa anda menangis? Bukankah kaum anda, bangsa anda sekarang punya negara? Apa kata sang nenek? Benar, apa yang dikatakannya? Tapi berdasarkan nas-nas dalam Taurat, bangsa Yunus Yahudi, bangsa Yahudi tidak akan pernah lama merasakan kemerdekaannya setelah hari ini kecuali hanya 76 tahun saja. 76 tahun itu disebutkan di dalam Taurat versi mereka sekali lagi. Ini Bani Israel, Israeliat. Nah, nah kalau kita lihat, para mulai rahmati Allah, pada tanggal 15 Mei 1948 itu bertepatan dengan tahun 1367 Hijriah. Artinya di tahun 1613 Hijriah, Israel memproklamirkan berdiri negara mereka di tanah Palestina. Nah kalau ini dihitung berdasarkan angka tadi, ditambah 76, maka akan menghasilkan angka 1443 Hijriah. Itu bertepatan dengan tahun 2022. Ini belum terjadi, tapi beritanya sudah ada di dalam Quran dan hadis. Inilah yang disebut dengan nubuah Quraniyah. Makanya yakin Muhammad uh, Basam Nahajaron bahwa Israel itu akan hancur dan beliau memprediksi angkanya 2022. Asumsi yang pertama dibangun atas pernyataan ini. Yang kedua, satu-satunya surat di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang hukuman bangsa Yahudi atas kehancuran mereka nanti ya, atas kerusakan yang mereka lakukan itu ada di dalam Quran surat Al-Isra saja. Ayat keempat sampai ayat ke delapan dan 104. Nah kalau kita hitung ternyata dari ayat keempat sampai ayat ke-104 itu ternyata kodarullah. Allah menakdirkan tersusun atas 1443 kata. Kata di dalam bahasa Arab ada tiga jenis. Ada isim, kata benda. Ada fiil, kata kerja. Ada huruf, kata sandang, kata sambung dan sebagainya. Itu dihitung ada 1443 kata. Apakah ini sebuah kebetulan? Bukan. Ini nubuah Qur'aniyah. Dan angka 1443 bertepatan dengan angka hasil dari penjumlahan merdekanya Yahudi ditambah 76 tahun masa mereka merdeka di muka bumi. Dan 1443 bertepatan dengan 2022. Berapa tahun lagi perambah Allah? Tiga tahun lagi. Kalau umur kita panjang, kita akan menyaksikan hancurnya Yahudi. Nah kalau Yahudi ini hancur pertanyaannya, apakah kita akan menjadi penonton atau pelaku? Karena siapapun pasukan yang menghancurkan Yahudi itulah pasukan yang terbaik. Ya. Sebagaimana Rasulullah memuji pasukan Muhammad Al-Fatih. Ya. Baik, Bapak Rasulullah, ini asumsi yang kedua. Asumsi yang ketiga, yang dibangun oleh Dr. Muhammad e, Basam Nahajaror, beliau mencatat apa yang terjadi di tahun 1982. Saat itu Israel dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang perempuan. Di tahun 1982, Israel melakukan invasi ke Libanon dan berhasil merebut dataran tinggi Golan dari kaum muslimin Palestina dan Libanon. Akhirnya apa? Dataran tinggi Golan dipegang oleh mereka. Ya. Saat itu, dalam ceramahnya, Menahem Begin berkata, berdasarkan nas-nas dalam Taurat, Sesungguhnya Israel hanya akan menikmati masa kemerdekaan mereka setelah tahun ini hanyalah 40 tahun saja di muka bumi ini. Saat itu tahun 1982, tambah 40 berapa? 2022.